Ketika Allah Azza wa Jalla masih membuka hati kita dan memudahkan kaki-kaki kita untuk melangkah mendatangi tempat yang mulia salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan sebahagian dari warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Rupa ilmu, ilmu yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah rasul untuk kita pelajari lalu kemudian kita amalkan agar kemudian kita terpelihara dari hal-hal yang menyebabkan seorang hamba menyimpang dari asirat al-mustaqim kata Sufyan Uyainah rahimahullah ta'ala Al-ilmu illam yanfa'aka dharrak. Ilmu itu apabila tidak memberi manfaat kepadamu, maka dia akan memudaratkan kamu. Ilmu jika tidak memberi manfaat kepadamu, maka dia akan memudaratkan kamu. Seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, والقرآن حجة لك أو عليك القرآن الكريم Karim yang kalian pelajari bisa menjadi hujah hujah yang menyelamatkan dirimu selamat dari penyimpangan di dunia dan selamat dari adabullah di akhirat apabila engkau membacanya, engkau memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan. Namun Al-Qur'anul Karim juga bisa menjadi hujah yang membinasakan kamu. Ketika engkau membaca dan engkau mengerti apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala namun engkau tidak mengamalkannya engkau tidak mentadaburi ayat-ayat Allah Azza wa Jal maka ini akan membinasakan seseorang oleh karena itu masyarul ikhwahimakumullah janganlah kita menyanyiakan semangat kita untuk mendatangi majelis ilmu agar kemudian ilmu yang kita dapatkan dalam majelis-majelis Ta'lim yang ada tali membuahkan hasil. Jadikan ilmu itu sebagai ilmu yang memiliki buah dengan berusaha memahami lalu kemudian mengamalkannya. Ma'asyiral rahimakumullah pada kesempatan kita di malam hari ini yang singkat saya ingin menyampaikan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menasihati para sahabat dengan tiga hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Apabila engkau berdiri mengerjakan salat maka hendaknya engkau salat seperti salatnya orang yang muwaddi'. Muwaddi' itu orang yang akan berpisah meninggalkan dunia mengucapkan perpisahan kepada kerabatnya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apabila engkau maka solatlah engkau seperti solatnya orang yang muwaddi' Seakan-akan yang kamu kerjakan itu adalah akhir dari sholatmu. Apabila ada seorang dia memperkirakan dirinya bahwa usianya sangat singkat. Dalam waktu yang cepat dia akan meninggalkan dunia. Maka tentunya dia akan selalu berusaha untuk memperbaiki dari sisa-sisa hidupnya. Jangan sampai ketika dia mengamalkan suatu amalan, dia tidak lagi bisa beramal saleh. Itulah akhir dari amalannya. Maka dia berusaha memperbaiki sebaik mungkin. Menjaga keikhlasannya, menjaga gerakan-gerakannya agar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa khusyuk dalam mengerjakan salat tersebut konsentrasi dari awal hingga akhir karena boleh jadi salat yang dikerjakan itu adalah salat yang paling terakhir mungkin dia tidak akan lagi mengerjakan salat mungkin setelah dia mengerjakan salat tersebut dia akan meninggalkan dunia maka ini penting nah muslimin apabila engkau mengerjakan solat, solatlah seperti solatnya seorang yang akan berpisah, yang akan meninggalkan dunia. Solat itu adalah solat yang paling terakhir. Biasanya kalau yang paling terakhir itu yang paling diperhatikan. Innamal amal bil khawatim. Awalan itu tergantung akhirnya. Maka tentu dia berusaha memperbaiki Semoga dia mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga ditinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa menjadikan akhir dari kehidupannya di dunia dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini ya ikhwan, kita fikirkan, kita renungkan menjadikan setiap sholat yang kita kerjakan seakan-akan itulah sholat terakhir maka kita tentu akan berusaha menjaga sehingga sholat itu memiliki ruh tidak hanya sekedar melakukan gerakan-gerakan namun memiliki ruh sebagaimana jasadnya ada di dalam sholat tersebut demikian pula batinnya Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhadithu fihima nafsah." Ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwudu seperti wudu yang aku kerjakan ini, lalu dia mengerjakan sholat dua rakaat dalam keadaan dia konsentrasi, khusyuk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Allah Azza wa Jal menyebutkan di antara sifatul mu'minin qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un Sungguh telah beruntung kaum mukminin yang di dalam salat mereka khusyuk. Tidak setiap orang mengerjakan salat maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari keutamaan. Berapa banyak orang mengerjakan sholat Jasadnya Sedang mengerjakan sholat Namun batinnya Tidak sedang berada di dalam sholat Sana kemari tidak memiliki khusyuk, tidak memiliki ruh dalam salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah seorang dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Tapi mengapa banyak orang mengerjakan salat masih saja melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar? Dia sholat tapi dia juga berzina. Dia sholat tapi dia juga mencuri. Dia sholat tapi dia juga korupsi. Dia sholat tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Apa yang salah? Apakah salah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil munkar"? Tidak mungkin. Kesalahan ada pada seorang yang sedang mengerjakan sholat itu. Sudah benarkah sholatnya? sudah benarkah dia mengerjakan salat zahiran wa batinan secara zahir dan secara batin secara zahir gerakan-gerakannya apa yang dia lakukan pada saat dia berdiri pada saat dia ruku, pada saat dia sujud, i'tidal, tumanina dan seterusnya. Ini juga harus dijaga. Bukankah Nabi alaihi salat salam mengatakan, sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yani mengikuti tuntun Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari hadis-hadis beliau yang diriwayatkan oleh para sahabat menerangkan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mengamalkannya gerakan-gerakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari datang dari hadis Abu Hurairah. Hadis yang dikenal dengan sebutan hadis al-musii salatahu. Hadis orang yang buruk salatnya. Sebagian menyebutkan bahwa orang ini bernama Khalad bin Rafi' dia masuk ke dalam masjid lalu kemudian dia mengerjakan salat dua rakaat selesai salat dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah alaihi salatu wassalam irji' fa salli fa innaka lam tusalli kembali kamu ulangi salatmu tadi kamu tidak salat tadi kamu tidak salat padahal dia rukuk dia sujud dia dia mengerjakan salat tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi kamu tidak, tidak sholat wujuduhu ka'adami salat yang dikerjakan seperti tidak ada karena tidak mengikuti tuntunan Rasul alaihissalam ini secara gerakan sampai tiga kali sahabat ini mengulangi dan dia tidak bisa mengerjakan sholat dengan benar akhirnya dia mengatakan ya Rasulullah ma uhsinu ghaira hadha fa'allimni aku tidak mampu lebih baik dari apa yang aku kerjakan ini ajarkan kepada aku cara sholat maka diajarkanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib bagi setiap muslim fardu ain mempelajari tata cara sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar sholat kita benar secara zahir yang kedua secara batin berusaha konsentrasi di dalam salat khusyuk memahami apa yang dibaca mentadaburi apa yang dibaca dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap seperti seorang yang mengerjakan salat yang paling terakhir. Nah, dan ini juga merupakan bagian dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsiru zikra hadi min ladzat al-maut dalam riwayat Tirmidzi Nabi alaihi wasallam mengatakan perbanyaklah untuk senantiasa mengingat pelumat segala macam kenikmatan hidup di dunia yaitu kematian sering-sering mengingat kematian agar kemudian kita menyadari bahwa kehidupan dunia bukan kehidupan yang kekal Kehidupan dunia bukan tempatnya kita memperbanyak harta, berlomba-lomba untuk meraih kedudukan yang tinggi. Namun dunia ini hanyalah merupakan wasilah. Apabila kita memanfaatkan kehidupan dunia dengan ibadah, maka seorang akan sukses pada kehidupan yang berikutnya. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ولا تكلم بكلام تعتذر منه dan jangan engkau berbicara dengan sebuah ucapan yang nantinya kamu meminta uzur dari ucapanmu itu meminta uzur dari ucapanmu nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua ini mengingatkan kita untuk menjaga lisan dan memikirkan sebuah ucapan sebelum kita mengucapkannya agar jangan sampai di kemudian hari kita menyesali apa yang kita ucapkan itu wala takallam bikalam ta'tadziru minhu jangan engkau mengucapkan sebuah ucapan yang nantinya kamu meminta uzur dari apa yang kamu telah ucapkan. Lisan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wajib untuk dijaga agar tidak mengucapkan sesuatu selain dari yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan yasmut barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam mengucapkan kebaikan atau diam artinya kalau dia tidak mengetahui bahwa itu adalah kebaikan jangan dia berbicara menjaga lisan wajib suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala beliau memegang lisannya maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan mah ada apa ini jangan melakukan itu Abu Bakar sedang memegang lisannya bah kufa alaika hada jangan kau melakukan itu Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, "Hadzal alladhi awradani al-mawarid." Inilah yang menyebabkan aku terjatuh dalam kebinasaan. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Manusia terbaiknya umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan dirinya dengan lisan yang akan menyebabkan seorang binasa. Apalagi kita ma'asyarul ikhwah rahimakumullah tidak ada jaminan. Apalagi kita hidup di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Begitu banyak lisan yang terlalu berani mengucapkan sesuatu. Dia merasa tidak ada pertanggungjawaban. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafaz pun yang diucapkan oleh seorang melainkan ada malaikat yang terus bersiap untuk mencatat apa saja yang diucapkan. Hadir. Sekarang ini sekian banyak manusia sangat mudah sangat mudah berbicara. Yang kita maksud berbicara di sini bukan hanya dengan lisan, ya. tapi dengan tulisan. Tulisan mewakili lisan. tulisan mewakili lisan banyak cara untuk menyampaikan unek-unek seseorang, aspirasi seseorang. Ya. Sekarang ini banyak media-media sosial. Ada Facebook, ada Twitter, ada ha? yang lain-lain BlackBerry, WhatsApp, macam-macam. Ya. Kalau seorang tidak menjaga diri, kalau seorang tidak memikirkan apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dia ucapkan melalui tulisannya, maka sangat mudah bagi dia untuk menyebarkan sesuatu yang dia tidak memikirkan akibatnya. Ya. Asal ada yang tersimpan di kepalanya, langsung dituangkan melalui tulisan, tulis, sebar, sangat mudah. Dia tidak memikirkan akibatnya. Yang kalau seandainya dia menahan diri dari menulis, menahan diri dari berbicara itu lebih baik baginya. Nah, tapi dia melakukan. Maka terjatuhlah dalam berbagai macam penyimpangan. Berapa banyak seorang terjatuh dalam syirikan? Berapa banyak seorang terjatuh ke dalam bid'ah? Berapa banyak seorang terjatuh dalam penyimpangan? Dalam kemaksiatan disebabkan karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggunakan media-media sosial ini. Tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu antum ketahui. Sekian banyak tulisan-tulisan yang disebarkan Ya billah seakan-akan tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang apa yang mereka tulis. Nah, sangat mudah sekali. Nah, seakan-akan dituangkan dalam tulisan kemudian dia berlepas diri selesai begitu saja. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala masih merahmati hamba Allah tersebut, Mungkin suatu saat dia bertobat. Mungkin suatu saat dia sadar. Namun seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, la tatakallam bikalam ta'tadziru minhu. Jangan engkau mengucapkan sebuah ucapan yang nanti kamu meminta uzur. Minta maaf saya dulu begini, saya dulu begitu. Saya dulu menyatakan demikian, ternyata itu salah. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu masih baik. Ya. Ketika seorang menyadari kesalahannya, maka itulah yang wajib kembali kepada al-haq. Muraja'atul haqqi khairun min at-tamadi fil batil, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Tatkala beliau menulis surat kepada Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu Kata beliau muraja'atul haqqi khairum minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada berkelanjutan di atas kebatilan. Tapi kalau seorang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dinasihati semakin menjadi-jadi. Dia tidak mengetahui apa yang dia keluarkan dari kepalanya lalu disalurkan dalam bentuk tulisan yang akibatnya sangat buruk. Akibatnya sangat buruk, buruk untuk dirinya dan buruk untuk orang lain. Karena dia tidak punya ilmu. Ya. Siapa saja bisa membuka kan? Siapa saja bisa punya Facebook, iya kan? Siapa saja bisa punya. Orang yang paling jahil sekalipun bisa. Sekali dia menulis, semua orang bisa membaca. Zaman sekarang ini zaman yang sangat mudah orang jadi terkenal. Mau terkenal kebaikannya bisa, terkenal kejahatannya juga bisa. Ya. Sangat mudah. Untuk menjadi orang yang tampil beda sangat mudah. Untuk menjadi orang bari, berada di baris terdepan dalam penyimpangan, dalam membantah kebenaran pun bisa. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah sekali. Mengucapkan kalimat-kalimat, menulis kata-kata yang tidak sepantasnya. Yang akhirnya nanti kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya, maka dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Namun lebih buruk lagi kalau dia berkelanjutan di atas kebatilannya diberi nasihat malah semakin menjadi maka ma'asyarul rahimakumullah ini musibah wajib kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari tersebarnya berbagai macam fitnah-fitnah yang menyesatkan umat ini. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ajmi'il iyasa mimma fi aidin nas. Kuatkan tekadmu untuk tidak merasa butuh kepada apa yang di tangan manusia. Kuatkan tekadmu untuk tidak merasa butuh kepada apa yang dimiliki oleh manusia sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa 'alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan memeliharanya, Allah yang akan memberi kecukupan kepadanya. Hendaknya kalian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tawakal kepada manusia. Jangan bersandar kepada manusia. Suatu saat dia akan menyesal. Karena manusia itu akan mengecewakan. Berbeda dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan Jangan menjadi seorang yang hina yang bergantung kepada manusia. Ini dampak buruknya banyak sekali. Di antara dampak keburukan seorang yang menggantungkan dirinya kepada manusia ketika orang yang dia tempat menjadikan sebagai tempat bergantung kepadanya menyimpang sesat maka dia pun akan ikut tersesat kemana kesesatannya pergi maka dia akan bersama dengan orang yang sesat tersebut kenapa dia menggantungkan dirinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak kokoh di atas al-haq oleh karena itu termasuk di antara nasihat yang sangat indah yang disebutkan oleh Abu Amr al-Auza'i rahimahullahu taala beliau mengatakan alaika bittiba'il haq wala haqq ولا تستوحش بقلة السالكين بقلة السالكين وإياك والضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين hendaknya engkau berjalan mengikuti al-haq ikuti kebenaran Jangan kamu merasa sedih dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu. Karena patokan kita bukan manusia. Ketergantungan kita bukan kepada manusia. Dan hendaknya kalian menjauhi kesesatan dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa mengikuti penyimpangan itu yang wajib bagi seorang muslim at-tajarrudu lil haqq bersikap untuk selalu mengikuti kebenaran bersikap untuk selalu mengikuti kebenaran maka siapa yang berjalan di atas kebenaran maka itulah yang wajib diikuti menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah fitnah yang dahsyat seakan-akan mengiris-ngiris hati nah kata Nabi alaihi salatu wasallam badiru bil a'mali fitanan كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ini fitnah bersegeralah kalian memperbanyak amal saleh sebelum kalian menghadapi fitnah seperti potongan malam yang gelap semakin malam semakin gelap sulit bagi seorang untuk mengenal itu fitnah. Di pagi hari seorang mukmin, di sore hari sudah menjadi kafir. Di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Diriatkan dari Al Hasan Al Basri rahmatullahi alaih Ketika beliau menerangkan hadis ini, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seorang mukmin, seorang itu menjadi mukmin, di sore hari dia telah menjadi kafir. Kata beliau, yusbihur rajul muharriman dama akhih wa yumsi mustahillan lidami dami akhih seseorang di pagi hari dia menyatakan haram menumpahkan darah seorang mukmin. Namun di sore hari dia telah berubah. Dia menghalalkan darah saudaranya. Itulah fitnah. Mengapa demikian? Karena fitnah, penyimpangan. Pikirannya telah dikotori dengan berbagai macam kesesatan, pagi hari dia masih normal. Hala, haram hukumnya menumpahkan darah seorang mukmin. Sore hari telah berubah. Kenapa? Dia mengikuti fitnah. Akhirnya terjatuh ke dalam pemikiran khawarij yang memudah-mudahkan untuk mengafirkan kaum muslimin memudah-mudahkan dalam menumpahkan darah kaum muslimin tanpa rasa takut kepada Allah maka dia pun menghalalkan dengan anggapan bahwa si fulan itu kafir halal darahnya maka wajib bagi kita ma'asyiral ikhwan rahimakumullah sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan kecewa seorang yang menyandarkan dirinya kepada Allah ketika ada permasalahan kembalikan kepada Allah mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi solusi yang terbaik. Manfaatkan masa-masa kita, masa-masa hidup kita, terkhusus di malam hari, sepertiga malam terakhir. Sempatkan ada masa di mana kita bangun untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu adalah tugasnya hamba-hamba Allah yang mukmin Kata Nabi sallallahu kata Jibril alaihissalam ketika beliau menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Jibril mengatakan wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin ketika dia menegakkan qiyamul lail. Kita tentu meyakini Ahlu sunnah meyakini bahwa sepertiga malam terakhir Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Lalu kemudian Allah azza wa jalla mengatakan, Hal min sa'ilin fa'utiyah. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Hal min da'in fa'astajibalah. Apakah ada orang meminta kepadaku, aku akan berikan. Apakah ada yang beristighfar kepadaku? Maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Dan apakah ada yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan permohonannya? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi wa billahi wa tallahi tidak akan mengecewakan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Minta apa saja kepada Allah Bahkan Allah Azza wa marah apabila seorang hamba melupakan Rabbnya. Tidak lagi meminta kepada Allah, tidak pernah mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Tirmizi, "Man lam yas'alillah waghdab alaih." Siapa yang tidak memohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya, murka kepadanya. Maka ini masyarakat rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini semoga memberi manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ini majelis singkat mestinya. ini ini besok aja ini ya. ini insya Allah besok ini pertanyaan-pertanyaannya Barakallahu fikum sampai di sini insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh